Terima persembahan hadirnya untuk persembahan darat cantik yang kedua kalinya juga darat cantik lereng dari kota Susu Boyolali Zakir ini juga barengan konco-konco dari 86 production barengan untuk segenap mitra kerja kita terima kasih ada dan studio multimedia video syuting yang mengabadikan satu persembahan rangkaian acara di kesempatan malam hari ini juga ada di Nasti Audio Skill Production hadir dari kota Dingin Selopunya. Yuk kali ini terima persembahan hadirnya untuk darat cantik kali ini lahiran dari kota Susu Boyolali hadirnya. Woo si ginuk-ginuknya dari kota susu. Ini dari kota susu atau dari kota Solo ini, jalis. Oh, dari kota Solo. Oh, dari kota susu, dari kota Solo. Solo. Ada Vero Adena bersama MG86 Production. Mas Tembong. Ya, jalis. Ini dalam rangka acara apa? Ini Boyong Mantu, Cak. Oh, Boyong Mantu. Uh, uh, mungkin Mas siapa dengan Mbak siapa? Ini ada Kang Mas Gunawan Arif Wibowo. Melawan? Melawan Mbak Indi Hartini. Ini juga jauh ini Cak. Ini dari Rejosari Glonggong Nogosari. Oh iya. Ini cak Bojolali Cak. Oh. Masih oh. kot juga ya? Masih kota susu okay. juga. Ini bersebelahan sama kota kamu. Oh iya. Uh -huh. <laughs> Bertetanggaan. <laughs> Ngomong-ngomong untuk kesempatan malam hari ini uh, satu persembahan hiburan akan diberikan untuk segenap tamu undangan yang berbahagia dan kita juga untuk sahabat setia dari konco-konco dari MJ86 akan dipersembahkan bersama Vero Adina untuk satu pagal ini.